Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang memiliki ihtimam bil ilm, memiliki perhatian terhadap al ilmu syar'i, ilmu agama. Karena banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka bahkan menjauh dari ilmu syariat. Takut ya kalau semakin dia mengerti tentang al halal wal haram, tentang kebaikan tentang kejelekan, tentang kemungkaran, mereka khawatir nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, padahal ilmu syariat, ilmu din, perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba, menyelamatkan ya dari kebinasaan di dunia terlebih di akhirat. Seseorang ketika memiliki ilmu din, ilmu agama, dia akan terbimbing ya ila siratil mustaqim kepada jalan yang lurus jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa melalui jalan yang lurus ini Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Maka laluilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Nah, yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah, yang akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi kita untuk selamat di dunia dan nanti di akhirat yaitu Allah memerintahkan kita untuk menempuh jalan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang tidak ada padanya apa? yaitu kesesatan, jalan yang tidak ada keboliman, jalan yang tidak ada di sana perkara-perkara kemungkaran. Semuanya jalan yang kita lalui itu di atas ridho Allah, di atas kecintaannya. Karena apa? <clears throat> jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita melewatinya, untuk kita melaluinya. Nah, yaitu apa? Syariat Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan apa yang diajarkan nah diperintahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah as-siratal mustaqim. Nah, bahkan disebutkan di dalam ayat yang lainnya ya, bahwa siratal mustaqim adalah jalannya para sahabat. Ha? Alladzina an'amallahu alaihim jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin dari jalannya para nabi ya para siddiqin orang-orang yang jujur yang ikhlas di dalam apa menjalankan syariat wasyuhada nah jalannya para syuhada wasolihin orang-orang saleh dari umat ini ya terlebih salafun saleh para pendahulu dari umat ini yang saleh. Barakallahu fikum. Ma'asral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali uh, mengkaji bersama kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Nah, di eh, di depan ana ada dua kitab yang sama judulnya Al-Firqatun Najiyah yang kita bahas ini Indah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya, karya Nah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Adapun yang di tangan kanan ana ini kitabnya atau karya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi bin Umar Al-Madkhali hafizahullah. Nah, eh, yang intinya ya kurang lebih sama. Nah, disebutkan di sana jalan-jalan golongan yang selamat. Ya. Golongan yang selamat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita melampu, eh, menempuh atau eh, melalui jalan tersebut. Jalan golongan yang selamat tersebut agar kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, kita akan menyelesaikan kitab ini terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan eh, Allah memberi taufik untuk kita nanti melanjutkan ke kitab ini kalau tidak yang lainnya nanti. Al-Firqatul Najiyah yang sama. Nah, kita sampai kepada al-qiyam yang kemarin apa? Al-matlub al-masyru' dan sudah selesai insyaallah. Nah, kita masuk kepada al-ahadits ad-dha'ifa al-maudu'ah. Hadis-hadis yang lemah dan maudu apa artinya? Palsu. Ya. Disandarkan ini adalah sabda Rasulullah ternyata bukan palsu. Ya, ucapan manusia tapi disandarkan kepada hadis Rasul, ya. Dikatakan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. nah baik, barakallahu fikum. قال الشيخ محمد بن جميل زينو رحمه الله تعالى الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة كتابه ما فيه تهذير من الضعيف باب النهي عن الحديث بكل ما سمع نعم مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم Ya, waqad dzakara al-Imam An-Nawawi fi syarhi lil Muslim. Barakallahu fikum. Baik. Hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Minha di antara hadis-hadis yang banyak itu ada yang sahih. Sahih artinya apa? Hah? Sahih itu ya benar, ya. Yaitu hadis itu memang dari Rasul. Ya, derajatnya sahih. Ya, tinggi derajatnya. Nah, kemudian al-hasan ya, tingkatan yang setelah sahih. Ya, Eh, di sana nanti ada istilah mustola al-hadis, ya, ada hadis sahih, hadis hasan, doib Tapi bukan bab ini yang kita pelajari, tapi sekedar aja. Hasan, ya, nah, di sini bagus, baik, ya. Nah, ditinjau dari apa? Dari sisi eh, apa namanya? eh, sanad, ya, atau matan. Kalau sanad itu artinya silsilatul ruwa al-musila linasil hadis. Silsilah rawi yang menghubungkan sampai nas hadisnya. Jadi eh, seorang muhadis mengambil hadis ini dari gurunya syekh ini. Syekhnya mengambil hadis ini dari gurunya terus sampai kepada apa? sahabat sampai kepada rasul. Nah, nah itu silsilah ruwah, silsilah perawi hadis yang menghubungkan sampai apa? nas hadis. Nah, di dalam menentukan ini hadis sohe ketat ya. Jadi e, syarat-syaratnya ketat ya. Perawi-perawinya itu harus siko, siko sikoh siko tun sikotun sabat tun adil ya jujur terpercaya nah ini diantaranya kemudian eh, apa namanya <clears throat> sanatnya itu bersambung mutasilus sanat bersambung, tidak terputus. Nah, ya, dan yang lainnya. Kemudian Hasan. Ya, Hasan di bawah tingkatan sahih. Wadhaif, jauh ya, hadis yang lemah. Lemah karena mungkin perawinya itu lemah hafalan. Ya, atau tidak mendengarkan secara langsung. Nah, lemah atau terputus ya sanatnya Wal maudhu lebih-lebih palsu. Ya, benar-benar bukan hadis sama sekali, palsu hadis palsu. Ya. E, ucapan manusia, ya, ucapan orang biasa yang kemudian disandarkan kepada Rasul. Wa qad dzakara Imam Muslim dan sebutkan dalam e, mukaddimah kitab ya kitabnya Sahih Muslim eh, kitab Al Imam Muslim yaitu Sahih Muslim kalau nggak salah Fi tahdir minat do'if. Yaitu tahdir tentang hadis do'if. Dalam bab an-nahi anil hadis bikul lima sami'ah. Nah, yaitu larangan untuk mengucapkan berkata ya, setiap apa yang dia dengar. Setiap dia dengar diceritakan. Dia mendengar tadi ke pasar mendengarkan apa diceritakan. Nah, ini larangan ya, al hadid di kulli masami'. Ya. Ada larangan syariat kita itu melarang kita itu berbicara, menyampaikan berita, ya, berkata setiap apa yang kita dengar kita. Nah, barakallahu fikum. Berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa mar'i kadziban. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta ayu haditha bikulli masami ketika dia bicara dia menyampaikan sesuatu dari apa yang dia setiap yang dia dengar ya nah kalau zamannya sekarang zaman WA Android ya HP Android nah nggak boleh kita setiap dapat postingan Nah, share, share, share, share. Nah, <laughs> nah sebar sana, sebar sini. Hah? Iya. Jadi dapat info apa? Kirim sana, kirim sana. Ternyata hoax, ya. Nah, ternyata berita bohong, palsu. Nah, ini, nah, ini hadis ini rawah Muslim, hadis sahih rawah Muslim, ya. Bahkan ancamannya dikatakan pendusta. Ya, maka kita berhati-hati ya di zaman teknologi yang canggih ini nah zaman HP Android nah nggak tahu nanti setelah Android nanti Andromeda apa Andromed apa nah Android sudah ada ya Andromeda <laughs> iya baik ah kata Syekh <clears throat> bab an-nahi anir riwayat anir du'afa ya dalam uh, syarah sahih Muslim Al-Imam menyebutkan bab larangan meriwayatkan dari du'afa. Ya. Ani riwayat ani du'afa yaitu orang-orang yang lemah. Nah, Mustadilan biqali sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu fi akhir zaman unasun min ummati Yuhadithunakum bima lam tasma'u." Nah, antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum. Nah, jadi akan ada nanti di akhir zaman manusia dari umatku ini nah mereka berkata, mereka menceritakan kepada kalian dengan apa-apa yang mereka tidak dengar. Maksudnya apa? Palsu, ya. Jadi dia tidak mendengar apa-apa, ya. Antum wala aba'akum wa iyyakum wa iyyakum kalian atau bapak kalian ya. maka berhati-hatilah kalian berhati-hatilah ya terhadap mereka maksudnya apa ini nah, ini orang e, hanya pintar ngomong ya jadi tidak ada e, dasar atau apa dikatakan apa namanya bukti ya yang memperkuat apa yang dia sampaikan nah ini tidak sama sekali dia mendengar berita itu dari siapa? Nah, ini ada di akhir zaman itu orang pintar ngomong, pintar bicara, ya dia membuat nah rangkaian kata-kata seakan-akan itu adalah kata-kata yang bersumber dari bersumber dari hadis Rasul atau mungkin ucapan para sahabat tabiin yang disandarkan pada ulama tapi itu semuanya salah, ya. Semuanya tidak benar, palsu. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis rawahul Imam Ahmad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala alayya ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata atas namaku, berarti apa? menyebutkan ini hadis Rasul. Malam aku yang aku tidak ya mengatakannya. Bal yatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di api neraka, nah, di dalam neraka. Masya Allah, ini yang ternyata ada sebagian umat ini mereka bermudah-mudahan tujuannya apa? membuat kebohongan ini hadis Rasul tujuannya ingin menasihati orang. Tapi apa? Itu tadi, berbohong mengatakan ini hadis Rasul. Nah, nggak boleh katanya Rasulullah ini. Padahal tidak ada hadisnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa? Hadis-hadis yang palsu nanti disebutkan di sini. Nah, al-barzinjan lima ukilalahu. Nah, jadi terong ya Al-Barzinjan itu terong ya. Makan terong itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ya sama seperti azam zamu lima syuribalahu. Ya, minum zam-zam ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau antum misalkan ingin kesembuhan minum zam-zam, bismillah ingin sembuh, insya Allah, ya, ingin antum e, dapat rezeki banyak, misalkan, apa saja, ya, lima syuri balahu. Nah, sesuai dengan apa yang dia niatkan ketika minum. Nah, ini penjual terong, ya, membuat Nah, hadis palsu supaya terongnya laris. Nah, ini ya makan terong nanti sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, masya Allah. Ya. Ah, kata Rasulullah, "Mangkala alayya malam akul." Barang siapa yang mengucapkan ya, eh, yang disandarkan kepada kepada diriku sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan, maka persiapkan baginya sempat duduknya di dalam neraka. Barakallahu fikum. Waqad hadzara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits al-mawdu'ah. Dan Rasulullah juga mentahdir, memperingatkan umat ini dari hadis-hadis yang palsu. Ya. Nah, kalau kita nggak pernah menghafal hadis, tidak pernah duduk di majelis ilmu, nah mendengarkan hadis-hadis Rasul, nggak tahu, ya percaya yang menyampaikan orangnya berjenggot, pakai sorban, pakai jubah, ah kayak syekh itu kan, ah, apa jenggotnya putih. Nah, kaula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, percaya kita, mantap. Nah, ya. Padahal hadis palsu. Nah, faqala kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mutafakun alaih hadis ini Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku berdusta dia tapi atas nama Rasul ya mengatakan ini adalah ucapan Rasul hadis Rasul sabda Rasul dan sengaja sengaja ya disengaja memang dia ini ya benar ini hadisnya Rasul ya Hal yatabawa maq'adahu minan nar maka persiapkan baginya tempat duduknya di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah. Nah, ini diantara hadis-hadis larangan kita untuk membuat hadis palsu. Nah, wah oh, hadis Rasul itu banyak ribuan, ya. Tinggal kita hafalkan, ya kita pahami, kita sampaikan. Nah, cukup banyak sekali tentang apa ada hadis Rasulullah. Barakallahu fikum. Di antara hadis-hadis palsu, ya, Sebagaimana disebutkan oleh para ulama yaitu jannibu masajidikum sibyanikum. Nah, jauhi eh, jauhkanlah oleh kalian masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil. Nah, qala Ibnu Hajar dhaif wa qala Ibnu Jauzi la yasih wa qala Abdul Haq la aslalahu. Kata Imam Ibn Hajar, hadis ini doif, lemah. Kata Imam Ibn Al-Jauzi, la yasih, hadis ini enggak sah, enggak benar. ya Tidak sahih. Wa qala Abdul Haq, la aslalahu. Tidak ada dasarnya ini. Kenapa? Karena menyelisihi menyelisih hadis Rasul yang sahih. Ya, rawahu Ahmad. Apa? Hadis ini sering kita dengar. Laqad sabata fil hadis sahih wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Alimu auladakumus salah wa huwa abna sab'in. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Ajarilah oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat di saat umur berapa? Tujuh tahun. Tujuh tahun itu mumayyiz. Ya, maksudnya mumayyiz itu sudah ngerti anak ini. Ini yang baik, nah ini yang jelek. Ya, kamu duduk, kamu sholat itu umur tujuh tahun sudah mumayyiz, sudah ngerti anak ini. Ya. Nah, misalkan dikasih makanan, bubur, ya, di sampingnya ada kotoran ayam. Dia sudah ngerti, ya. Ini makanan, tapi coba kalau belum mumayyiz, ya. Nah, kok ini ada bulat-bulat coklat? Bulat-bulat coklat ini apa? Dikira uh, makanan, ternyata tai kucing. Nah, ya. Oh. bu. Iya. Pulang-pulang dilihat sama ibunya, "Duh, kenapa kamu coklat-coklat mulutnya?" Ah, ternyata tai kucing rasa coklat. Nah, nah, mumayis itu sudah tahu anak. Umur tujuh tahun anak sudah mumayis Ini umur berapa anak antum? Oh, emas setengah. Ini masih belum. Hah? Nanti kalau dibawa ke masjid kadang oh itu ya Nah, mumayis tujuh tahun sudah mumayis. Makanya Rasulullah menyebutkan tujuh tahun itu sudah usia mumayis. Anak sudah bisa dibawa ke masjid, sudah bisa dididik, diajari. Nah, ikut sholat. Nah, ya, tujuh tahun. Dan e, fisik anak yang umur tujuh tahun itu sudah kuat, ya, sudah kuat. Insya Allah diajak sholat dia, ya. ya, empat rakaat misalkan sholat duhur, mampu, ya. Karena sudah fisiknya sudah gede sudah. Umurnya berapa tahun? Berapa tahun? 8 tahun nah kan? Sudah gede ya? 8 tahun. jadi eh, 10 cm ke bawah. <laughs> sudah memayis. Makanya Rasulullah Masya Allah. Ya, syariat ini. Ya, jadi sabda Rasulullah adalah wahyu. Umur 7 tahun. Nah, di saat itu kita harus semangat untuk mendidik anak kita untuk sholat. Kadang subuh misalkan, ngantuk-ngantuk gitu kan. ngantuk, ayo suruh wudhu. Nah, nak sholat sebentar, dua rakaat toh. Nanti tidur lagi. Sambil merem-merem gini sholat, eh, ambil jatuh-jatuh antum pegangin gini. Nah, nanti kalau terbiasa, masya Allah, ya dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun, tiga tahun dia terbiasa sholat lima waktu. Nah, sudah nanti umur nggak usah sampai sepuluh tahun, umur sembilan tahun, delapan tahun, anak ini sudah refleks dengar azan langsung cari sarung, cari gamis, cari cari peci, ya sudah sholat, nggak usah merintahkan antum, masya Allah. Karena itu tadi rutinitas kebiasaan, ya. oh, yang umurnya 25 tahun kalau nggak terbiasa sholat, <laughs> ya. Wah, dengar adan 10 masjid adan semua, ya nggak berkutik dia dari tempatnya, asik aja dia main HP, Iya, padahal umurnya sudah 25 tahun. Nah. iya. Nah, tapi kalau anak sudah terlatih kata Rasulullah, "Allimu auladakumus shalah wa hum abna'i sab'in." Ajarilah oleh kalian anak-anak kalian itu salat sejak mereka umur 7 tahun. Diajari. Ya, nah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah mereka pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, hewan. Pukulan yang bimakna apa? Takjib, pendidikan, mendidik, ya. Ya, yang pukul ya pukul apanya lah, nah tidak menyakitkan. Ya, di saat dia umur 10 tahun. Nah, masnya umur berapa? Nah, kalau 20 kurang. 20 kurang. Ya masih belasan tahun lah. Ya, ya, berarti sudah di atas 10 tahun. Ya, kalau nggak sholat harus dipukul. Ya, nah harus dipukul. Nah, jadi kalau misalkan orang tuanya mukul, kok nggak sholat, ya nggak boleh marah. Ya, nah itu untuk mendidik supaya kita sholat. Nah, tiga puluh tahun nggak sholat. Nah, kalau 30 nggak tiga tahun nggak sholat, jangan dipukul. Nah, nah. <laughs> nah. Iya, iya. iya saya kalau Nah, kemudian ini ya tidak sama dengan larangan anak-anak jauhkan anak-anak kalian dari masjid anak-anak kecil kalian. Nah, sehingga e, nggak boleh Rasulullah itu memerintahkan untuk mengajarkan ya kepada anak-anak untuk sholat. Maksudnya dibawa ke masjid. Nah, dan itu ada batasan ya, usianya usia mumayis. Ini juga perlu ada catatan. Jangan sampai kita membawa anak-anak kita dalam keadaan dia belum mumayis. Kalau mungkin anak kita anteng, diem sih nggak masalah. Tapi kalau anak kita aktif, ya, nah lari-lari di masjid, ya, kemudian kaca-kaca dibukuli, nanti pas lagi rokok kepalanya orang yang sholat, ya. <laughs> ya bendung ini nah ditusuk-tusuk dari belakang. Nah, ini hmm, dosa nanti orang tuanya. Karena apa? Yudi al-musallin, anaknya ini mengganggu orang sholat. Berarti siapa yang membawa anak ini? Orang tuanya menanggung dosa. Ya, yang nggak kusuk berapa jamaah? <laughs> ya, gara-gara anaknya antum misalkan. Satu masjid misalkan 50 50 jamaah, nggak kusuk gara-gara anak ini. Iya. Antum menanggung dosanya 50 jamaah yang sholatnya nggak kusuk gara-gara anak antum. Ya, biar di rumah dulu sama umiknya. Nah, nangis. Ya, nangis itu insya Allah bukan penyakit ya tambah, tambah sehat insya Allah ya nangis semua 15 menit nggak apa-apa nangis biar gerak semua urat-uratnya tambah sehat ya uh, uh. <laughs> nah, biar nanti apinya pulang juga. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang palsu yang tersebar ya di tengah-tengah muslimin yaitu ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan di tengah-tengah umatku ini rahmat. Ya. Ini Naam kata Al-Allama Ibnu Hazm laisa bihadithin bal huwa batilun makdub. Nah, ini bukan hadis, bahkan ini ucapan yang batil, ya, penuh dengan kedustaan. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ikhtilaf, perselisihan di tengah-tengah umat kaum muslimin itu bukan rahmah. Ya. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, banyak Ivan hadis-hadis dhaif. Ya. Iya, itu tadi. Ya, sampai-sampai Al Imam Al Muhaddisul Asr Syekh Nasiruddin Al Albani mengumpulkan berjilid-jilid ya ahaditsus sahihah dan ahaditsud dhaifa. Ya, hadis-hadis dhaif dikumpulkan sama beliau. Nah, antum kalau merujuk kitab silsilatul dhaifah ini dhaif dhaif banyak ribuan. Nah, ya hadis-hadis sahih ya berjilid-jilid ya. Nah, masya Allah dari zaman dulu Al Barzinjan itu dulu zamannya salah ya. Nah, kalau sekarang nggak tahu mungkin orang jualan apa namanya jualan kacang hijau mungkin pakai hadis nah ya. <laughs> Allah mustahil. Ya. Jadi balasan ya hukuman bagi orang yang memasukkan hadis, menyandarkan ucapan dia kepada eh, hadis Rasul, maka ancamannya ancamannya adalah apa? Annar. Hal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nah. Ada yang ingat hadis-hadis palsu di sini tidak disebutkan semua oleh Syekh. Nah. Hah? surga ada di telakiku. Nah, itu bukan hadis itu, Pak. Nah, jadi bukan itu ucapannya tabiin kalau nggak salah, ya. Jadi eh, kalau itu pun hadis, nah, nah bukan hadis kalau nggak salah itu ucapan tabiin. Jadi anak lupa riwayatnya. Yang jelas apa perintah untuk berbakti kepada seorang ibu ya bahwa dengan kita nah berbakti kepadanya nah kita mendapatkan jannah ya nah disebutkan di sini oleh Syekh Nah, la yakfi an naqula fi akhiril hadis rawahu Tirmidzi aw ghairuhu li'annahu yarwi ahyanan ahadits ghairu sahiha wala budda min dzikri darajatil hadis sahih hasan dhaif. Tidak cukup kita mengucapkan di akhir hadis ini rawahu Tirmidzi. Riwayatnya Imam Tirmidzi au riwayah Nah, rawahu An-Nasa'i, rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah. La yakfi, enggak cukup seperti ini. Li'annahu yarwi ahyanan ahadits ghairu sahihah. Karena terkadang ya, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Munazai, Ibnu Majah terkadang menyebutkan hadis yang tidak sahih. Ya. Nah, wallahu alam beliau mungkin memandang ini hadis sahih tetapi apa? Ternyata diteliti oleh ulama-ulama Nah, ahlul hadis itu tidak sahih derajatnya. Nah, Kemudian fala budda min dzikri darajatil hadis, maka wajib untuk menyebutkan derajat hadisnya. Sahih, hasan, dhaif. Nah, ini penting ya agar kita eh, ketika kita mengetahui ini benar-benar sahih, kita apa? mantap untuk menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin. Ini hadis Rasulullah sahih, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, atau min sahihain ya yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian amma qauluna rawahul Bukhari atau Muslim fayakfi li anna ahadithihi ma sahihah. Adapun ucapan kita rawahul Bukhari atau Muslim, ya, ini riwayat hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, maka cukup karena kedua riwayat ya riwayat Bukhari dan Muslim ini apa? riwayat yang sahih. Nah, sepakat ya ulama ahlul hadis riwayat hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim keduanya ini sahih. Jadi kalau kita mau e, secara mudah ya menghafalkan riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim. Hafalkan Sahih Bukhari, masya Allah, ya hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, uh, banyak ya. Ya, mudah. Kalau antum hafal Enggak, enggak khawatir. Ini doif. Semuanya sahih. Karena beliau pilih juga. Ya. Nah, karena pernah Al-Imam Bukhari ketika rihla talabul hadis mencari hadis itu meneliti. Ketika sampai dari gurunya, ya Syekh, ini engkau riwayatkan dari siapa? Saya mendapatkan dari Syekh Fulan bin Fulan di mana? Di Baghdad atau di Kufa. Datang ke sana. Nah, ketika sampai ya e, di Kufa misalkan, beliau tanya apa benar itu Syekh Fulan wa Fulan. Nah, benar. Nah, Syekh nggak langsung ya datang ke dia langsung menemui langsung ya e, menanyakan hadis, dilihat kebiasaan-kebiasaannya, ya dilihat dipantau. Nah, ternyata dia punya apa? Peliharaan, ya eh, hewan ternak seperti ayam gitu. Ya, dia keluar dari rumahnya membawa semacam e, bejana, ya. Kemudian dia panggil hewan ternaknya itu. Ya, kalau ayam ya. Nah, ternyata apa? Kosong. Bukan makanan. Kata Syekh, ada tadzab. Ya. Ini pendusta ini. Ya. Ya. ah. ini dusta sama hewan. Kata Syekh, Kata Imam Bukhari ini la naam apa la yasluh ya. Nah, riwayah orang ini nggak pantas meriwayatkan hadis karena itu tadi membohongi nah ayam, membohongi anak. Nah, kalau dia terbiasa berbohong, khawatir nanti dia berbohong dalam periwayatannya. Maka Syekh nggak mengambil dari gurunya yang ini. Tanya kepada Syekh yang tadi. Syekh, nah, selain guru ini engkau mengambil riwayat dari siapa? Oh si fulan. Ah, datanglah si fulan. Ngambil jalur lain, bukan jalur itu. Ah, ternyata dia fiko, terpercaya, ajil. Nah, kemudian terus dikejar sampai uh, Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nah, ini selektif ya dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua, innal hadis ad-dhaif, innal hadis ad-dhaifa lam yathbut nisbatuhu li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang dhaif itu tidak benar ya penisbahannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, sehingga kita harus berhati-hati ya. Kita kalau e, mengamalkan hadis yang bukan benar-benar sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa sesat. Nah, kita meyakini ini benar-benar sabda Rasulullah, ternyata apa? Ternyata bukan, palsu. Ya, padahal itu terkait apa? Amalia, terkait dengan amalan-amalan ibadah misalkan. Ternyata apa? Yaitu tadi tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini pembahasan tentang hadis-hadis doif. Kemudian ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, e, di sana ada apakah boleh ya kita menggunakan hadis-hadis doif untuk fadailul amal. Nah, untuk hasungan eh, dorongan untuk kita apa namanya beramal dengan amalia yang memiliki keutamaan. Nah, eh, khilaf para ulama. Ya. Tetapi yang paling benar adalah meninggalkan hadis-hadis lemah. Ya, apalagi untuk fadailul amal, amalan-amalan yang memiliki fadilah. Ya, itu jangan dianggap remeh ya. Kita cari Nah, eh, hadis yang sahih supaya kita tambah apa? Tambah tenang, tambah mantap ketika kita mengamalkan itu. Nah, karena ada kitab ya eh, yang dimiliki oleh beberapa harokah ya fadailul amal nah amalan-amalan yang memiliki fadilah di sana banyak hadis-hadis palsu ya hadis-hadis palsu dijandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah maka yang seperti ini ya banyak ha? Eh, <clears throat> dibantah oleh para ulama bahwa tidak benar untuk menjadikan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu untuk fadailul amal. Nah. Baik, ada yang bertanya, tafadhol. Ya. Ya, itu rawahu Abu Dawud, ya. Riwayat itu rawahu Abu Dawud. Eh wallah alam kalau nggak salah derajatnya hasan. Ya. Ya, jadi eh, hadis yang seperti ini ya itu tidak bisa kemudian dipegang nah tersendiri kemudian mengabaikan riwayat-riwayat yang lainnya, hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Nah, karena apa? Yaitu tadi derajat hadisnya aja, ya bukan sahih ya tapi hasan atau mungkin bahkan kalau diteliti lagi wallah alam hadisnya ya sehingga tidak dijadikan apa eh, <clears throat> patokan bahwa umur, umur umat umatku ini tidak melebihi dari 1500. Nah, saya pernah membaca riwayatnya itu. Nah, tapi eh, kita dudukkan permasalahan akhir zaman dengan riwayat ini, hadis ini. Nah, kalau ya hadis-hadis Rasul itu Nah, tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan ya, antara satu dengan yang lainnya. Semuanya itu saling apa? Mendukung. Semuanya saling melengkapi ya. Nah, maknanya itu nah sama sebetulnya. Nah, maka eh, kita eh, mendapatkan riwayat hadis tentang akhir zaman, alamat sa'a ya. Nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Kemudian uh, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Nah, uh, kemudian apa? Uh, <clears throat> Tolak asyams min maghribiha, ya tulu asyams min maghribiha, terbitnya matahari di sebelah barat. Nah, dan sekian banyak. Nah, tanda-tanda akhir zaman. Maka kalau kita menghitung sekarang 1440 Iya. Berarti kurang 60 tahun. Nah, ya, umat Rasul ini akan diwafatkan semua, mukminin akan diwafatkan semua, kemudian tinggal apa? Syarul khalqi. Ya, sejelek-jelek manusia di muka bumi ini yang akan mendapati akhir zaman. Ya. Anda, ya. Nah, tidak bisa dijadikan satu hadis ini. Memang Nanti akan ditiupkan angin kaum mukminin akan diwafatkan. Angin yang masya Allah wangi. Nah, kemudian ya tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini illa min syirril khalqi kecuali makhluk yang jelek, manusia yang jelek. Wahumul kufar yaitu mereka kalangan orang-orang kafir. Ya, kaum mukminin diwafatkan. Sehingga yang akan menghadapi mengalami hancurnya ya gunung, pecahnya langit, nah bumi ini hancur pecah berkeping-keping ya seperti kapas. Nah, itu kufar, orang-orang kafir. Nah, nah, jarak antara kita sekarang dengan 1500 ya Hijriah tinggal berapa hitungannya? Nah, sementara ya jarak antara turunnya Isa, nah kemudian keluarnya Dajjal atau mungkin eh, apa namanya terbitnya matahari dari arah barat ini waktu yang lama, ya waktu yang panjang. Nah, barokallahu fiikum. Ya, matahari terbit dari sebelah barat belum terjadi. Ya, di mana ketika itu pintu taubat tertutup. Ya, pintu taubat tertutup ketika matahari sudah terbit dari arah barat, antum ya jangan taubat. Ya, percuma taubat. Nah, sudah tertutup pintu taubat. Nah, dan uh, antum berdoa supaya tidak mendapati akhir zaman. Kata itu tadi, ya Makanya jangan jangan ikut ulang tahun, panjang umurnya panjang umurnya nanti sampai sampai hari kiamat nanti. Hah? Nah, yang hidup di pas hari kiamat itu sejelek-jelek manusia, ya, bukan sebaik-baik manusia. Makanya panjang umur itu belum tentu baik. Nah, ya, ya. Yang jelas eh, hadis itu hanya membantu bahwa eh, kita ini di akhir zaman. Kita ini di akhir zaman. Kiamat suhra sudah terjadi. Gunung meletus, ya tsunami, banjir, bandang, gempa bumi. Ini kiamat suhra. Hmm. Seperti ya. Nah, ya itu penelitian-penelitian aula mereka ya. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang jelas kita mengimani apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu. Nah, cukup itu yang jadikan. Jadi kita nggak usah sibuk dengan hasil penelitian mereka ini ini ini ya. Nah, ya kita kalau khobar itu dari mereka dari orang-orang kafir yang bukan muslimin mukminin itu tidak boleh kita membenarkan, tidak boleh kita juga mendustakan. Ya, sudah anggap saja ya sudah berita dari mereka. Ya, ya. Iya. Nah, tidak usah gelisah. Nah. Hah? Zaman kah? Zaman apa itu? Iya, iya. Uh. Uh. Iya iya iya. Anak pernah kayaknya itu awalam itu akwal ulama mungkin. Nah, jadi eh, Allah alam jelas tentang akhir zaman sudah banyak dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Tinggal kita beriman, nah bahwa kita berada di akhir zaman. Kita umat akhir zaman, ya. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umat akhir zaman karena la nabiya ba'dahu tidak ada nabi yang setelahnya yang Allah utus sudah nggak ada nabi akhir zaman umat akhir zaman kita ini ya kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat akhir zaman nah tinggal kita beriman menjalankan amalan-amalan ibadah amalan saleh yang sesuai dengan syariat yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya طيب نكتفي هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله Thank you.